Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atina umul kitab, utawi wong akeh kang tak paringi kitab, mubtada. Utawi alladzina dadi mubtada, ya sunaku iku padha maca sapa alladzina kuwi kitab hak lawan kelawan sak bener-benere maca. Kaya krauna kuwi tegese maca sapa alladzina kuwi kitab kaman sala kaya oleh nama kitab. Maksudnya ora dirubah. Wal jumlah tu jumlah halur halur wa hakko tilafat Ibu iku nisibah dinasok nopo lafat hakko al master yang atase master terkait master wal khobaru itu khobar iku ulai kayu miru nabi utai wong sing maca kitab kelawan bener iku sing darani iman kelawan kitab Nazarat kemudian apa ayat fi jamaah ing dalam jamaah mana tentang jamaah fi temringan ada tentang jamaah kau dimukan teko sopo jamaah menal habasa sangi habasa waslamulan islam sopo jamaah bahwa dianggap sifatnya Nabi bodoh kitab sing dipegang Paman tisapani wong yakfur kafir sepaman iklan kitab faulai kebul khosirun Mongkau te wong sing kafir wong sing bodoh gede Lima siri himilan nar Krono dedini Allah dina ulai ilan nari maling roko al mabda dadi kancen langguno alihim yang atasi ulai ka Ya Bani Israel, Bani Israel, guru ini ngosiro penik nikmati, nikmati misalnya Allah di alam tu'alikum Wa anilan saat temen insun fadol tuh kemuliaan insun ing sira ala alam ing alam nang sa alam kabeh. Aku damo kembar pada sepadane jelas wa ani fadol tuku alal alam. Ini wa evi zamanihim tadi kan Israel dianggap terhormat terbaik itu evi zamanihim. Ketika periode mati Nabi Muhammad itu pun nama Anggo ukuran ini akromakum itu ya kok pun menunggu dengan ukuran kasta. Jadi pernah ada ukuran kasta ini Mereka memang liane Bani Israel banyak lu elek itu bani Fir'aun jadi paham ya jadi mulai rian itu selalu ada hukum rasional gitu. jadi bani Israel satu itu kemalal alam ini panjang saingannya sinten gitu. Fir'aun jadi orang kok Allah gak ada kenapa ujung-ujung Bani Israel kok apa itu kemalal alam ini panjang saingannya Fir'aun jadi zaman Bani Israel itu rival berarti sinten sinter sinten Fir'aun malah istilah Nabi Musa ditugas no nyelamat no Bani Israel sama cekraman nopo Fir'aun malah itu malah alam ini ya wajar musuh Fir'aun sederhana kalau ngalim-ngalim yang Jawa, mana ini ada durang ngalim ngalim-ngalim yang ketonggo, ya, saya nggak ada cerita takrim nunuk-nunuk ya, jadi mulai rian hukum kobala itu wonten gitu loh buatan buatan terus mutlak buatan itu watakulan wadiyo sirokabe yauman ing dino kue kabe kudu wedi ya, akhiru ayatin nasalan jadi ayat ini nggak mungkin mansuh ya mereka ini akhiru ayatin nasir jadi Quran kuwabe paling terakhir ayat ini kabe di ijma'i ulama ahli tafsir ya. semua Quran itu yang paling terakhir di turun ayat ini ayat loh buatan surat ayat ini ayat wataku yaman lada si nafsun kalian ayat wataku yaman turja'una nabi. ila ayat-ayat sing ngoten Kue wedi dino la tadzi nafsun kang sombales iso mbales nafsun eh tuhuni nafsun an nafsun kue wedi sean babar pisah Kue wedi dino sing suatu saat ini orang-orang syafaat-syafaatan. Wala iqbalu minha adlun lan ora iso ditampa minha saking nafsu napa adlun. Apa tebusan evidar. Wala tanpa wala ora manfaat ing nafsu napa syafaatun syafaat wala kumusul. Jadi kue wedi dino sing awa-awaan raisonya iso nyafaati wong liya lan ora ana tebusan, ora ana syafaat, ora ana pertolongan. Namun ini menyangkut syafaat sensitif. Ini kalau terang menyangkut syafaat sing coro ahli sunnah. Ahli sunnah itu meyakini wong soleh ini Tapi ini buat ngatus jangan oh ini buat. Jadi keyakinan ahli sunnah. Jadi madhab sing bener kan madhab ahli sunnah. Jadi buat madhab NU atau ya ada nih. Jadi nggak ada kalau mantau kita terang nung sofa ya terutama sing seneng kuburan. Jadi madhab sing bener itu coro ulama ini sing asli ya orisinal itu jenis ahli sunnah tuh. Ahli sunnah wal sama dari hati satap dari umat di salah satu nakir firkoha terus kulum binar anajia minum makita terus dari nabi anajia waman najia ya rasulullah kal ana alih yoma wasabil dia asli redaksi ini nabi zaman nabi cek suka nak ngendikan ali alih yoma wasabil yaitu golongan sing nyekeli apa sing tak cekeli saiki lan sing dicekeli sahabat-sahabat ma ana alih yoma wasabil asli redaksi ini nabi ini Ini ini kan ayat ini kan sorry tidak ada syafaat wala tanpa wa syafaat itu wedi dino sing ora tuh ini nafsun an nafsin awaman ra jadi aku ra iso nyelametno nak pun rokok neraka di ora ya iso nyelametno nak anak gue rokok rokok tapi kena aku di sunnah kok meyakini ada syafaat keyakinan ahli sunnah ini saya nyapati siji jelas nabi ya. nomor loro solihin ya. dan sebagainya nah, ini kalau tangklet madhab ahli sunnah itu sinten nah ini terus mulai ulama gitu jadi memang yang selamat itu ahli sunnah jamaah tapi ahli sunnah itu sinten zaman datang Bahkan kitab-kitab ilmu kalam mulai periode imam Imam Asari ini periode sekitar 300 Hijriah Imam Asari Maturidi Terus ulama itu nakalan rumah Romanto. Jadi mulai di si agama kalah ada ADART. Jadi kalau saya di PKB itu kan mulai dia. Iki sunat ora iso bantah. Jadi kuwabe perkara moral kalah ambek ADART buah remunan tenung ulama ini terus nakal kita batasi ahli sunnah ya uang sing tafak buah di ahadim madzhabil sing dalam berfikir anut salah ini madzhab sekawan gini ku Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, amat bin Pokoknya dalam fikir tafak buah di ahadim madzhabil arba. Atau bireng tarif nih. Terus dalam tauhid antara nih ada di Asy'ari kalian memang Sinten Maturidi. Terus dalam tasawuf antara ini anut Abdul Qasim Al Junaidi utai Abdul Qadir Al Junaidi. Buat kuatan mau tarif. Ini tarif ya setengah hidup, orang bener tapi kudu yakin ini Arif pak Hermanto. Orang bener tapi kudu yakin yakini. Tarif itu mesti bener, bener. Akhirnya bener ahli sunnah itu ono mulai zaman Rasulullah. Umpama tarif ini bener berarti sedurunge Pak Masari agak ahli. Sunnah sunnah ora ana anut Imam Sari wong tarif ahli sunnah ini. sing fikih anut madzhab papa nah, misalnya orang cerdas kok? dasar iki madzhab papa baru sinten lho artinya kan gak ahli sunnah lho dari yang terima maturiti ada sinten. Padahal ahli sunnah itu satu kelompok yang ada mulai zaman Rasulullah sampai kiamat. Jadi artinya ngeten Kang Ahmadun gitu. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai sampai kiamat aturan aturan kultural itu selalu mempengaruhi aturan kebenaran gini kok lah nak ngono ahli sunnah itu hakikatnya kayak orang kok ngoten semestinya buatan ngoten tapi gini gua tuh kita ini pada zaman yang sudah tidak bisa mengakses kebenaran secara hakiki salim alim yang salim mbak Dimyati pada gelang lah Ura iso meyakini Rasulullah persis buatan sakit tetap lewat sana, sana itu so Ahmad bin Hambal iso Imam Bukhari Muslim niki ku iku wae penjelasannya hadis kudu lewat imam misalnya Imam Abu Hanifah Tirmidzi dan sebagainya artinya orang memang nggak bisa ngakses langsung Rasulullah itu nggak bisa selain periodenya juga panjang juga beda rasa bahasa harus pun pun benar standar itu untuk paling gampang nyangkut poligami pun berubah ini mana Rasulullah itu garwani songo terus tangguh umatnya maksimal pakem sampai misalnya jadi mustahil songo itu bukti oleh songo apa khususnya nabi wes misalnya khususnya nabi songo nak umatnya mau pakem terus sir ini apa kok songo orang bisa berdebat Mulanya saya iki sirine songo itu asal wong wedok cara nakalan istiadatnya misalnya karo mantu saya kau rabi songo alasannya Rasulullah tapi kan khususnya Nabi. Khususnya Nabi wes oleh papat. Saya ingin ada papat itu asal wong wedok apa dengan catatan nak anut Nabi. Nak anut Nabi syaratnya rodo bareng. Jadi wong mulai diisi kalah mek nafsu. saya ngeten Nabi itu ras kedar tuh, nak cara cara istiadat. Dia ya songo ya rondo si prawan Aisyah dok. Apa lama fikih ya, ya oleh poligami syaratnya apa? Rondo. Eh, istiadat itu nakalan milih pokoknya beda <laughs> itu artinya betapa dia tuliskan salah lu enggak riskan salah Mulai sampai anak ngaji jamul jawamek sampai Imam Syafi'i ngendikan kau sahabi lesab hujat deh. dewi sahabat deh kena dia hujat. Nah, us permainan fakih kelas tinggi karena riskan salah, riskan riskan salah. Saat Nabi misalnya garwane itu papat, oleh papat. Lo oleh papat di dalam konteks asal wong wedok apa kudu rondo nabi rondo rondo kan jadi sifat bagi orang itu itu unsur maslahat itu nak rondo tenan apa kan sing gelem kan agamane sing ayu ora usah butuh lah sing kepen nulung akeh kan iya. artinya kemungkinan kita menati jai ya memberi kesimpulan pokoknya asal itu itu riskan salah Mulai Imam Syafi'i ditakoi istihad itu boleh lebar? Jadi Imam Syafi'i istihad itu diiktimalul khotob. Mana terkenal gitu, kita kalau itu asal fakih manis data fasoba balu ajiran wenas toa kalau pun ajirun wahidun potensi atau itu mengisi wonten itu riskan ya. panggil ini menyangkut lah ahli sunnah ngoten ikut tarifnya pun ngoten. Jadi sinter sing ahli sunnah. Lah saya ahli sunnah kalah mbek adat dibatasi. Ahli sunnah itu sing gelem jarak kubur. Malah buat mana orang sekedar asari sapi iya mulai dipersempit mana ya, sih percaya sapaan percaya kubur percaya wali mungkin periode butuh kita mungkin dipersempit lagi ini jenenge perubahan zaman lain Imam tak koi Doni kan pun dawe si dina di dawe noten sampai ngendikan kau lu sohat pilih satu hujat dawe sohat berarti udah iso jadi hujat mereka dawe sahabat juga menangkap songkok Rasulullah Rasulullah tiap ditangkap tidak mesti sing koyo dikarepno sahabat Contoh paling masyur menyangkut terawih. Uang ku ijma nak Nabi ku kiamu Ramadan dan Nabi pernah sholat 8 rakaat di masjid kita stimaten. Tapi saat Nabi diikuti oleh sahabat tidak. Saya tidak ingin diikuti dalam hal ini. Takut menjadi verduran, dan akhirnya Nabi masuk dalam buatin sholat malam yang masjid. Nah ketika Nabi masuk dalam gak kirim sholat di masjid itu ulama hilaf. Ono sing nih. karena Nabi takut kalau jamaah di masjid menjadi vertu Ono lama sing ini karena memang sholat sunnah itu baiknya di rumah karena Nabi sering ngendikan selalu selalu buyutakum kuburan. Kau nak sholat berdua saya jamaah, tapi nak sunat sari ulama macam-macam menafsiran. Ini semuanya kayak itu sampai sampai jingben. Begitu juga menyangkut kenapa Nabi itu melakukan perang. Oh, ini karena untuk mempertahankan agama ini, Tapi di saat yang sama kan wonten kafir muahad, mustakman, kafir dimi artinya tidak ada perang ada misak sing kau kalau terang ini ada misak dengan kafir muahad mustamar jadi pun istihad itu masalah sing riska. paham ya mulai sama nak mau tarik tarik itu antara sahabat dengan sahabat itu karan mulai nanti biar Muawiyah itu karan bodoh ngerasa bener padahal bodoh-bodoh menangi Rasulullah karena cara menangkap dari Rasulullah itu beda itu tuh paling gampang ya teman. Ya, -teman. Uang saya nikmati itikaf nih masjid gak musuh Mustafa, mesti lah pengurus tamir. Pengurus tamir kurang arah. Jadi saya ingin sampai takut masjid itu dibangun be apa? Ya baik semen baik botol. Bagian semen botol mesti kita itu. Gak tau itikaf, gak tau sholat jamaah gue ngarep. Tapi saya tidak takut. Gunanya masjid itu gue apa? Ini itikaf badan. Tapi mesti karena orang itu gak sempurna, mesti melahirkan dua kelompok. Sing kelompok tok tukang imami roti, itikaf mulang Quran. Tapi orang roh berat utangnya masjid proses bangunan gak roh berat. Aku sungguh serok bangunan rau utang. Wes mesti gak nyaman itikaf jamaah. Isita itu proposal. Padahal dua-duanya jelas salah kan? Atau sama-sama benar kemungkinan. Mana kalau mau ngomong, nak partai Islam menang terus apa? Misalnya partai Islam menang, tetap zino aja, prostitusi ake, togel kata, rentenir kata, terus menang ini gunanya apa? Tetap ke Islam. Gunanya menang apa? nak ternyata ke Islam. Tapi Islamillah nak kalah apa? Ya ino tenan kalah. melanda Rasulullah ketika ada perang Badar ditakoki, suapat kan dope pesta sangi senengnya. baru menang perang Badar. Nah, Rasulullah ngendikan rojak naminal jihadil asghar ila jihadil antar. Kita mulai sangka jihad kecil ning jihad gede. Masuk jihad perang Badar wonten sing luwih gede timbang perang Badar Rasulullah jihadun nafsi. Yaiku merangi awak dewi. Misalnya perang wong kafir menang perang Badar mulai tetap do nguwi, tetap do togel. Gunane apa menang perang wong kafir? Jadi perilaku nih Islam gak luwelek dengan kafir. Misalnya persaingan ekonomi, orang Islam saya kalah dari Cina. Nah misalnya wis menang nih Cina, orang Islam lebih suka. Tapi tetap aja dua menang, wil tetap prostitusi itu ketok lo, apa doyan kabeh kriminal, doyan terus gunanya menang apa? Karena Islam tetap menyisakan moral, ya sama. Ketika masjid dibangun bagus tapi ternyata itikaf jadi barang asing ya terus Quran tentang masjid jadi barang guyonan terus guyonan apa masjid dibangun nabi tapi ya sama kalau tidak ada masjid nabi orang terus Quran yang mau dewi dewi jamaah yang main dewi dewi kok ibu agama Buddha di mana agama dibawa ke rumah masing-masing itu tidak isi istihad tuh ulama tapi kurang Iwa sampai yang Mustafa ya, atau istihad nyaman nyamannya udah fatwa PD-nya bodoh Mau fatwa PD-nya bodoh Kamu istihad mesti rumah Paham ya? Itu mulanya jenis istihad itu sampai ketika Imam Syafi'i ketika ditanya no pun jenis yakin nama Zabi ini bener. Nah itu terus semua mustahil itu gaya tiga ngeten kamadun. Madhabi soabun yahtamil khotok wa madhabuka khotokun yahtamil soabun. Itu terkenal kok itu di temsu sebagai Madhabku itu bener tak mungkin salah. Madhabi soabun yahtamil khotok. Madhabku itu bener mungkin salah. Nama Zabi salah tapi ya mungkin bener. Loh ya artinya yang saya lakukan sekarang mesti tak yakini benar. Tapi sebagai manusia aku tetap jujur ya tamilul Kotor, Dan nama dalam kotor, khotok ya tamilul soal. Tapi itu semua yang tamilul soal. Ini jauh istihad. Sampai saya ini misalnya istihad, Mbak Lukman kiai kulo kiai. Prioritas umat Islam saya opo misalnya istihad. Kita muni ekonomi. Kena ekonomi enak, semapan umat Islam ya, mapan lah gara-gara mapan terus akhirnya doyan macam-macam jenis penyakit yang mapan nak macam-macam seneng ngelok TV seneng CD jadi kebutuhan wis wis diberas jadi kebutuhan sama terus orang sisi itu istiadat pendidikan mulai misalnya pendidikan ngalim ngalim kurang ajar gak ada sisi itu enggak murah sopan tok orang di duit ya tetep aja jadi buruk kan <laughs> Artinya kan gak ada potensi nguat wong Islam, sampean sopan ra duwe melarat, tebure Cina apa apa kan Gunane apa sopane sampean gak bisa Ini kan sama-sama untuk Islam ora tadi. Gunane apa sopane sampean nak terima guru wong ra salat? Sopan sopan. Tapi sebelum ada duit tetep aja masih kamu Cina atau orang Cina lagi rasolat sama banget Tetep aja gunane kan Islam kan. makanya istihad. rumah tuh istihad ekonomi, balok mana Tetep bener-bener istihad itu tidak bisa, sama itu tidak bisa tetap ya sambil kotok sedang masih di hati kisah rujuk itu Beratas <laughs> prostitusi dari ini as kondom ayo Kayaknya kok papatan minta ada biru Rara bang bisa ada ya Pak Cari sama mau jenis sirup Kalau diceritani Gus Mukti Kalau dia sering tidak beri Gus Mukti nih Bano Kalau gak ada kenalan cantik namanya kiai Sairojan tapi ini urian sarojo jenis ngeten ngeten kus kus cerita anak-anak jenis kita <laughs> sering tidak pergi gitu. jadi ini istihad ini keluar terang lah menyangkut tarif ahli sunnah wal jamaah ngeten ini jadi istihad jadi saat ini berhubung kita gak menangani Rasulullah gampangannya ahli sunnah itu yang neng pekeh anut salah sini maka bapak neng tauhid asari atau maturidi neng tasawuf imam abu Qasim al Junaidi atau Syabul Qadir al Jilani tapi ini namun takrif cara kita nak hakikate cara Allah ngene wae nglakoni barang sing mujma alaih mawon misale lakukan mujma alaih guru walidin mujma alaih salat berarti mujma alaih timbang sampean ngakoni toriko iku mutalak alir rupet ini wae misale sampean bayangno melok dadi mursyid wong sing ora melok mursyid mlebu neraka ora ana sing gandeng ning ora-ora mahsyar wis ora ana hadise murside dhewe ora wan buswar neraka wong duwe duwe pejabat jadi kita itu kalau mantu umat Islam murian mulai saat ini mulai rian nganti saat ini terjebak ngimani barang mutalaf alaih ninggal noh sing mujma ale Saja ini kan gak usah bersin bersita nyaman. Sholat fardu mau tuh ape, lu ape mana nak jamaah. Jamaah lu ape nah nih masjid kan sekarang kan mujma ale Cek orang bersita, cek orang hukum dasar sholat kan mulai udah. Sholat fardu lima, sing ape jamaah, jamaah lu ape nah nih masjid. Mungkin sing sekarang mujma alaih. misalnya menyangkut wiridan ya sama, Wabil asari hum yastabirun Istighfar sing apik ning wektu sahur Tapi gerubung ana mursyid malah ana beda wiridan bersama ning alun-alun juga ana hadis sing ngene matek ya ora ono. <laughs> Jenenge wiridan yo ya munajat tapi pengetan. Lho gimana mboten. Lho ulama isma wiridan paling mati wabil asari hum yastabirun. Yanzilu robuna sulusan di Allah turun kok ngenteni setengah papat jam 3 wa yunaji robba wong do munajat mbek pangeran ning kamare dhewe-dhewe tapi gara-gara ana mursyid ana istiwa akhirnya, wis susah wis ning alun-alun ora wektu sahur didisi bensik utane umum gitu, aku itu bodoh dan mati sampai menakhir hukum aja tapi malah dimani ya kan lucu gue buat orang kasih saya nggak mati betul nender kan syariat syariat nonton bener-bener takut nong wong alim sinten mawon nak ijma Wiridan siapa ya? Wabil asarihum yastaghfiru. Terus Allah Kaji Nabi ngendikannya juga robuna kulai ya kau yakko sulu sulail guru hal yakmin mustaghfirin lagu hal min kan gitu Allah turun tiap sulu lain, Sopo sing kemeja sepuro tak sepuro sing menjala tak Tapi kita nu tahu-tahu karena ada toreko ada gerakan Tahu-tahu ada acara bersama Kalau tengah Mesirin zaman Ahmad Badawi Ada acara bersama sani ini dunia Indonesia monter. wonten Jamiah toreko mutabirah Terus standarnya kan terus standar ADART itu tadi. Karena jamnya atau rekam Tabaro itu punya Nah jadi organisasi agak ada ADRT Acaranya harus di lapangan Persekian selapan, per apa yang pengiran di Tetap manut kan Acaranya per selapan Ini pengiran si per selapan, per seminggu Pertemuan ini saya ini Yogyo Kok per kok ini Pasuruan Baru di Jakarta sama beli hati sono, zaman Nabi ngatur skala zikir nanti nih. Iya, iya, iya, Itu artinya apa? Tahu-tahu kita ini dalam aturan dunia via ART itu tadi. Tahu-tahu kita ini urusan akhirat, tahu-tahu kita atur secara ukuran dunia. Nah, aku, ukuran akhirat kan jelas. Mustafa itu kaitannya hak adami dua hitop nih sopo. Nanti utang hitopnya nyaur. Nanti wong tua hitopnya iksan. Nanti anak bujuk hitopnya rumah. Jelas kan cara semua alaih Misalnya Ahmad itu kan jelas. tangguh gurunya dia hormat, tangguh anak bojone dia nafakoi. Tanggu tonggo sing bodoh dia mulang kan jelas tapi Allah sing musmalik Nah di dosa bunyi istighfar. Tapi tahu-tahu karena ada organisasi kita ini itu tadi rumah itu Urun organisasi, bulan dana kanggo endo. nggak wiridan ini ono Terus keputusan mulang orang layak. Jadi guru tau orang mulang, ustaz terdaftar tau orang itu jadi hal-hal yang bisa alami sesuai garis agama menjadi rubah karena garis ADART. Lalu semua lu kok merasa bener itu kan repot. Yang ini niku selalu wonten wong alim kados batin banding pandegelan. Sebenarnya tak terus kula, cuma kula aku kusuk batin jati, Mboten jatuh pernah menyambut kekusukan repot. Sangat pulau Armando saking guru-guru pulau jadi wong alim butuh murahan. Mergo awam nak takok ya gampang, gak terlalu sakral jadi sanat kulo yang benten bebas tim nah tim tambah karismatik tambah wibawa nah pulau walian tambah murahan tambah apa gue wanita apa wanita konsultasi jadi kulo nak ngalime kepen ngalim tenanan tapi saya murah artinya murah gak terlalu wibawa rodok murah nanti rodok enak tapi asal jemuran sing masih ada zina iku murah elek. <laughs> murahan sing gampang diakses sama orang Jadi gampang. Jadi manjen ulama itu wonten mazhab kali, wonten sing anut mazhab karismatik, kados tiba jadi badi gelem, wonten sing anut mazhab murah. Tapi rata-rata ulama itu sing teng kali. Abu Hanifah riyen teng pasar teng dalan-dalan wong takok gampang Sultan Asauri di ngoten. Uripe teng dalan-dalan. Ya orang wae. Jadi wong takok mau ning ratan ora usah ngenteni ning dalan. Saking murahane. Dan mu dike murah. Bulan murah, ngaji sampai untungnya apa? <laughs> Kayak gampang ya, murah es tapi gini bu, jadi selalu ada istihad. Jadi ini kalau balen ini, jadi ini menyangkut bahwa tanpa uga syafaatun. Ini ayat ini mujmal ya. Jadi pada akhirnya kita ngadep Allah, gue amali diri diri, Orang iso disafaati uang. Dan soal madhabi ahli sunnah no syafaat itu sih mujmal ya, ini yang Rasulullah. Soal wong soleh kados Abdul Qadir kaya kita itu wis gaweane ulama. Tapi gaweane ulama seperti Ahmad kan gak mungkin Rasulullah piambak ngendikan sing nyafaati ku aku lan putuku jenenge Abdul Qadir lan putuku meneh jenenge Mbak Sim Masari kan mboten mungkin liane Rasulullah mesti sampean bayangno syafaat itu versi sampean kan gak mungkin ora hadisnya nak Abdul Qadir iso nyafaati Mbak Sim Masari iso nyafaati mungkin ora hadise. Nah kalau hadis, ya mungkin mungkin hadise hadisnya, beliau-beliau itu datang setelah Rasulullah. Nah, anak gak ada hadisnya kan rawan hal itu mustalah. ale lah aku talafale kok bu imani pun kita ini tetap hormat sama satu Qadir, hormat sama Imam Basim Asyari. Tapi hormat Singkarwan karuan saja nih ono. Jadi beliau-beliau ini termasuk mansan nasunatan khasanatan falahu adua wa ujruman amila biya ila kiamah. Orang yang mensunahkan hal baik itu duwe ganjaran dan duwe ganjaran terus nganti dino Saja nih kita itu enak menghormati Abdul Qadir, Imam Syafi'i, Bahasa Masari atas nama hadis itu kan ini bener ya. Kita menghormati beliau-beliau atas nama mansana sunatan hasanatan ketimbang gue hormati nggak mental berjuwe kapitalistik ya sampai mati sampai kau turun titik situ, itu dengan juk LGF gitu ya. gak kurang ajar tapi gue marah kipan tak kira ngam tak titik situ. ambil duit satu sewu gue sudah alam tablet dia cuma cuman hakim tapi tarif pun kabul deh ya. nah tuh jatuh koma soalnya eh, tak kurang ajar hormatimu hormat kaya Lu <laughs> sampean pikir aku kurang ajar sampean. Sampe udah sabtu kodir pita juta terkadang itu dong. Saya ketahui tadi. Salam sampean iki biar biro anak nomor iki. Saya mau ora rakit. Satu. Satu saya <laughs> kan ngundang tonggo-tonggo biro-biro entek 100 200 ngatus saya kan. Rong saya ketemu. Terus donga ning kiai ini kabul hajat ya kan. Datar hajate rumanto hajate mau wadah. Omah mobil. Berarti rong atus saya kan gue mancing pinten. Pinten juta apa kan? Jaja, bukan kurang ajar. Artinya hormat kita pada Syekh Abdul Qadir ternyata transaksional sekali. Toh ada hormat sing karwan mujmal, yaitu tadi kita nganggap beliau adalah orang-orang sing mansana sunatan hasanah. Itu mulai zaman agam jadi murid, udah anak kulo dalam hal ini anak kulo artinya ibu ngaku ngikuti yang mujmal saja lah. Nyuwama cara Allah bener, cara Rasul bener, Jangan Sabi Qadir lagi bener, beliau mesti lebih bangga darah iman sana timbang kok telekoto kok ndong anak kowe kabeh lajane. Eh enggak, timbang kok perkoto kan enggak kabeh lho. Aja. Enggak 250. Jaru ke SG kaji. Nah, jadi balik mana kan naik bojo. Posing. Eh, dadi. Lah iku agama itu dinalar. Paham ya? Jadi nak cara madhab ngerti ini ya. Wala uha syafaat Tapi niki terus jadi madhab ahli sunnah ada syafaat. Nah, syafaat itu ya nih, sing karuan musmala itu Rasulullah. Berkuasa ya paksa karo buka makomam Mahmud. itu karuan kita kanjeng Nabi asa ayab kakak kaya Nabi Muhammad. Robbuka makomam Mahmud. Tiba menalai di fatah hajat di talak Asa ayab asa karo buka makomam Mahmud. itu sing karuan ono kan kanjeng Nabi iso nyafaati. soalnya nak kiamat ini ngene uang do bingung boleh imam itu terakhir bingung boleh aku terus tak safati kan sing wonten hadisnya jelas ya Rasulullah itu yang bisa nyampe liyane kan digaweane ulama sampean meyakini sampai kau diri sonya faati bahasa masari sonya faati gaweane jenengan berarti berarti pada gelang sonya faati mesti gaweane kan memang nggak mesti salah itu tadi tapi ya tamilu khotob memang nggak mesti salah iya tapi ya tamilu salah lu barang yang tamilu salah kok imani kan mendingan iman sekarang gak salah ya Sampai mati hai bagi yati dengan hormat karena beliau mansana sunatan khasanatan mesti dibenerno Allah, dibenerno Rasul. Berarti berarti dia seneng. Tiba sampai mati hai eh nak kabel hajat jajal wongnya jadi suka bukan agak ngamuk. <laughs> Mbak tak hormati mbak, nak menawa kabel hajat kula agak pisau gitu. Eh jajal, cara wongnya jadi suka ngono, omongno langsung nih batim. Kalau salami tembak baru atau sewu, jenengan dengan kan mandi, namanya kabel hajatnya kalau untuk mobil itu <laughs> enggak wah coba wis Mas <laughs> tapi itu tadi yang mansana kan nyaman kan misalnya nggak tenan ya kalau niat manakiban santri saya atau man pak pitik bin man pitik kalau butuh ngamal sudah kok kan warna sih bener ya kan saya tambah isi ya kalau lebih <laughs> ya berarti sebenarnya ini lo orang malah rasa satu lo dirembang nak sing kau nyapa hati aku butuh disuruh sangwa aku malah rasa tuh kau malah kia ini lo cara ini rasa satu tuh kau lagi lo mestinya nak sing kau dulu aku aku untuk salam tablet dari rasa tuh kau malah Mustafa bukannya apa kan jadi ruwet jadi aku Ya memang nyata ya, jadi agama yang kita ciptakan sendiri, yang pakai khoyali kita itu buahnya. Paham ya, jadi agama yang kita ciptakan pakai khoyali kita itu buahnya. Melalui ketika Ibn Abbas kita koi Ya Ibn Abbas, mal ismul agam, ismul agam doro jenian nopo Jawab Ibn Abbas, ya hayu ya koyum ya Padahal ya hayu ya koyum artinya hezat sing sugeng Hezat sing berdiri sendiri, koyum artinya berdiri sendiri Terus Terus jawabnya, so yang nangkep ngomong-ngomong Kenapa saya menjawab demikian dari Ibn Abbas? Nopo sebabnya? Mereka pengiran buat sifat itu nganggu kepentingan. Melana sifat loro itu bukan. Sampai mau ya hayu ya koyu beda ya cingkesan. Kan mesti gak ada kepentingan sampean. Tapi sampean muni ya wahab dat ya memberi bayar sampean itu duit rezeki. Kok muni ya kodir ya Allah ala kulli syai'in kodir. Soalnya aku tersuka. Itu tetep pengiran di komersial loh. Jadi ketika kita nyifati Allah ya wahab ya untuk rezeki muni ya kotir ujung-ujungnya kotir iso aja nggak doa aku eh, kepentingannya kan hadun nafsi tapi kita sampai pengiran serif masih begitu mana sampai sabdul Qadir posting kan kacau ya, Jadi, memang makanya harus istighfar itu hidup dari istighfar. Memang lebih baik minta Allah itu jelas ya dibanding dalam manusia. Memang lu apa itu minta Allah gitu. Tapi Allah tak mau kok mau terus ribet ribet ya pangeran gue kepentingan ini dewi itu itu man durang ngalim ke arah kebutuh ngono Nanti matas gue bilang sih butuh wong gue caranya mau amal lagi pangeran ngono. Wa idib nanti nalikane muji Ibrahim Ibrahim sapa rebu pangeran Ibrahim di kalimatin kelan pira-pira kalimat. Ketika Ibrahim diuji pangeran kelawan biro pira kalimat ai biawa biro tesik kelan biro pira perintah wa nawahin dan biro pira pencegahan. Eh biawam yuro tekse kelan boro perintah jawab jamae amrun wa nawahin dan boro-boro pencegahan jamae nahyun nawahin kalla fahubiya kang mergi sapa Allah bu ing Ibrahim lawan kalimat rupanya awal awamiro wa nawahin Fa'atam mabim mongko nyempurna no sopo Ibrahim guna ing kalimat eh ada guna terus negani Ibrahim guna ing kalimat dia hal halis sempurna kalau ada sopo wa ta'ala lan Ibrahim aku lulus ini kali nasi mama aku gawe kue dadi imam Manan imam ikut badan fitin sih panutan ing dalam agama. Jadi orang kudu jadi presiden terus jadi bupati. mana nih imam kok badan fitin. Jadi teladan yang urusan agama. Kala dawuh sapa Ibrahim ming dilihat. Anak-anak kula nggih ngoten. Kala dawuh sapa wala asli. Wa idza anal semangsa nih gawe ingsun al beta ing kakta Ka'bah masa badan halinggon balik linasi mari manusia eh marjian ya subuna ilahi mingkuli jani wa amnalan kon aman eh, aman betul wau tiga wingkon bali ini menuso lan tiga kon aman tapi aman cara orang hajat hajat itu hajat aja bisu berpati ini ning jero kak kidulan lan ala posiro bima Ibrahim sange makam Ibrahim wa al hajar alati qoma ali tabin ibad musallan ing kon solat ya eh, makana solat bi antusallu khalfahu rakaatayit wa fi atin pokoknya kalau orang ini menyangkut Ka'bah kalau terang nawi jadi Ka'bah namun kiblat muslimin jadi ampun dewa no Ka'bah hajar aswad wabe masjid itu hanya sarana jadi itu ngalah no tauhid itu ngalah no kebutuhan kita nih apa supaya orang sani kini berlebihan oleh menghormati fisik kiswah Ka'bah mulia no nganti ngono be Allah malah orang repot nih aliran wa merjanji merjanjeno ingsun ila Ibrahim mari Ibrahim Ismail anto hiro yen ton jano sira loro baitia omah ingsun nalasan sing boro-boro loro fa izin gede wong sing tuwa bal akifin lan wong sing sujud ai mukini nafihi waruka sujud walaki akifin lan boro-boro wong sing mukim waruka sujud lan wong sing ruko ruko lan wong sing sujud Wa ikhlas bangsane dewa sapa Ibrahim Nabi Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada aminan Kulo paringi damel panjenengan iki negara balak dan aminan ing negara sing aman, eda amin. Tegese sing duweni aman. Wakat aja bawa doa aku ing dungani Nabi Ibrahim baca alam haroman lais faku fiat dan munisan wala yazimu fiya lan ora kena dolim wala iso dosa itu wala iftalakula ora iso diburu perburuane lan tanjurane ora kena dicoploki warzuk ahlaku minat samarot lan ngrezekno panjenengan yang ahli ini ikilah balad minat sahurat yang berapa buah paham ya soal saat ini kuatat yang mereka ya, untuk mawon buah padahal orang menghasilkan buah man aman amin bila wal yaumil akhir sing iman bila wal yaumil akhir Kala dawa sapa wa ta'ala wa man kafar eh wa arzuku man kafar Mulani ulo bolak-balik ngomong kesolehan ura iso diukur Ambe ukuran lahir. Jadi pengiran nuju ini sing terutama lu Ahmad bin Mustofa. Nah kalau mantau ngerti urip wong sugih jadi urip ngeten karo mantu itu terus iya amat bin Mustofa ni tak ini dia eleng eleng ya ayat ini semua semua oleh karuan dewi Allah. Nabi Ibrahim ini kayak pulau jenengan di sana. Sebagai seorang nabi, beliau itu ingin wong soleh itu ya mangan. Ya Allah Mekah ku tandus. pulau kepengen Mekah niki tidak menggon haji. rupanya kabar haji. Tapi haji gak mangan kan jurai ya enak. Pepe soleh pernah mangan kan jurai ya enak. mana Nabi Ibrahim mau Warzuk alahu merasa marotiman man amana bilai wal yamin akhir sing haji sing iman diparingi rizki dan kelar kaji kelar iman tapi jawab Allah piye pola omong kafar orang urusan rizki sing kafir lah ya tak kei mulanya sing beda orang Islam di orang kafir ya soleh beras soleh nak rizki bodoh jawab Allah kan pola taala seperti pola taala wa man kafar seperti cari Imam Suyuti eh wa arzuku man kafar nak urusan rizki orang kafir lah ya tak kei jadi mestinya Nabi Ibrahim kita kayak kulo jenengan kepingin dong Islam menangan mengkafir kere <laughs> tapi cara Allah dan cara Allah itu rezeki itu sepele negara hadis kutsi laukan nanti dunjata itu indah jana nakaba ubatin masa bangka kiri minum jurata main nanti piring hadis jadi umum modulnya itu penting cara Allah mengkafir kafir paling mana berhubung cara Allah penting ya itu PPN dan sebagainya itu P Wong Amerika Allah, cara Allah rezeki ini buat nama Penting. Ini sorry ya takbir ya. Tadi kalau Taala wa arzuku man kafar. Ikan Nabi Ibrahim kan mau dungo wa arzuk ahlahu menata marotiku sing man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Karena Nabi Ibrahim ya asobia. Artinya asobia ya sing juga ya sing man amanah, sing kelar mangan buah ya, sing man amanah. Tapi jawabnya Allah seperti wa man kafar. Yutak ya, rizki. Eh warzuku man Cuma bedanya mungkin akhirat misalnya fa umat tiuru kolilan. Wa manti nih wong kafaro kafir sopeman man fa umat tiuru mengko nyeneng-nyeneng insun bu iman kafaro. sedih wa takhfif. Wonten kira asing fa umat tiuru wonten sing kira fa umat tiuru badan sa tasdid. Fit yang ing beriski kelan rezeki kolilan halis ide Makan emut mudata hayati. Sepanjang ning dia ya tetep untuk rezeki. Cuma kau ning akhirat semua atur rugu mengko nuli maksa insun wong kafir eh al jahu fil akhirah ila ada binar wa bisa jadi keliru kan pemantau ya ambisi-ambisi partai Islam saya ini apa ngalap na wong kafir terus wong Islam dungo sebuah wong kafir tertindas putri sakit nah ijek ini dunia itu cara apa sami dan rezeki wong kafir juga ya oleh wong Islam juga ya oleh ini faktanya kayak ngoten mulai disini wong Islam juga ya kuat wong kafir juga ya oke mereka rezeki udah ke fokus pilih Nah contoh paling gampang saat ini ya Mustafa itu sholat, sholat, imam langgar. Kadang majikannya orang Islam agangan ras sholat kan wonten. Saiki kasusnya terus sedanten kan. Suwantri sholat kerja ning Batam, sini sini Cina kan. Ya nombor mau ke kesolehan anak kita paling soleh, paling majikan kan wonten. Dengge, <laughs> jadi soleh orang kaitannya berizki. Malah ini saat ketika Nabi Ibrahim mengajukan permohonan warzuk alaihi minas samarat man amana minhu bilai wal yawmil akhir Jawabnya Allah seperti Kalau man Waman terdiran itu dari Imam Suyuti Ewa eh, arzuku man kafar Paham ya? Jadi urusan rezeki ini ngoten, urusan di gede Rezeki uang asu ya mangan pasti bisa mangan, kadal bisa mangan orang ini rezeki itu sepele tenan, biasa Nanti ada orang sufi ini Uang kok bangga, biasanya ya perkara sing yastari kubinal kufar wal bahai Wal alai uang Sampai bangga usahanya duit akeh, kok demi orang kafir kafir lah kan ini semenengah duit akeh jadi sama bodoh Seneng makanan ya nonton. Wadal macan sampai asu dan makanan gitu seneng. Jadi sama seneng makanan di ya setingkat itu. Dari dari sini nanti kan tapi kok seneng makanan kok aku sih oh, kok kewan Ya artinya apa? Kudunya orang Islam paling enggak ya seneng misalnya pas pikir, pas sing itu iya sing musbah ya, misalnya pas sholat, bisa istiqomah sholat, istiqomah. Ya paling enggak cara kata Dewi Allah kul bi fatillah wa bi rahmati wa bi seneng be Allah seneng dieling-eling ya jadi buatan sakit ya, urusan rezeki jabatan buatan sakit milik umat Islam dong buatan sakit mulai ya zaman Nabi Muhammad kabundut itu ya tidak semua wilayah Arab lah Muslim terus di daerah kekuasaan Romawi ke Nabi ya ini buatan ini ini Nabi yang Malika itu kan ketika Nabi akhirnya kan ngendikan aku dikon milih antara nih Rasulan Nabi ya ambil Nabi yang Malika ini milih Nabi yang Abda milih Nabi Singapura Artinya Nabi Singkawulo itu menyerahkan semuanya yang Allah. Mergo ukuran riasa mulai di dunia. Misalnya ya tadi Rasulullah itu orang terbaik, Abdul Nas. Juga Rasulullah itu Sayyidu di Adam. Tapi tidak ada alamat lahir bahwa Nabi itu yang terbaik dalam hari duniawi. Zaman itu orang terkaya tetap Kaisar Romawi, Kaisar Persia. Nabi buatan menangi menaklukkan Kaisar Romawi. Bang, Wabi ahli sepakat Nabi gak menangi nundukno Kaisar Romawi. Wali tarik sepakat Kaisar Romawi di Talono zaman Umar. Bang, ini kumawon hanya di daerah Palestina. Jadi periode Umar sakit menguasai Palestina. Ibu itu kualah meneh baliknya ketika Salahuddin Alayubi perang salib satu. Ngono Salahuddin Alayubi menangi kalah meneh perang salib dua. Artinya apa? Intisari sari niku mulai riyin kebenaran orang-orang kaitannya dunia. Mengenai wonten anekdotnya itu, Ini wonten mungkin tersetuju setuju belum. Jadi markai tapi masuk akal kan. Ketika Irak perang ambil Amerika, itu kan Irak kalah. Wong Islam kan cuma. Berarti wong Islam kalah di kafir. Kenyataan Irak kalah di Amerika. Wong sing bela Irak ya aku mat. Wih kurang kalah satu dulu, mari kurang ajar ya semacam-macam versi ini. Tapi kulon setuju, no wartawan jam ngeten masuk akal wartawan Islam, wartawan Republika, pokoknya masuk akal aja. Saya menang Amerika, saya kalah itu Fatikan, Jadi saya kalah orang Irak, dok Vatikan ya kalah. Kok iso ya? Saran resmi Fatikan, Pak Johannes II itu melarang perang dengan Irak. Lembaga tertinggi gereja melarang dan itu dilanggar Amerika. Artinya dia ingin memberi sugesti bahwa dalam urusan dunia ini saran agama, rupanya agama Kristen yang bertahta di Vatikan itu punya diartikan Amerika. Artinya apa? Kelembagaan agama itu tidak hanya di Islam. Di Islam misalnya Oki agak berkutik ya Romanto. Sama, tapi Vatikan juga agak berkutik loh. Makanya umat Islam tidak perlu cemas. Vatikan kan dia ya agak berkutik. Vatikan secara resminya juga nggak boleh apa? Perang. Artinya apa Romanto? Nah, sebelumnya menang markai markai menang koboi koboi itu artinya perang kan tetap perang kan? Saran Vatikan ya di Afrika. Begitu juga saran Oki. Sama. Nah, politik saran resmi ini NU, NU gak oleh politik, ya kalah ambil PKB politik. Begitu juga, begitu terus. Mana saya ketua MUI membuat saran apa tentang agama? Mandi sing partai politik. Kiai nganti mati orang Islam gak usah saling bunuh, tetep aja nih kami mau Islam mangan Islam, Islam mangan Islam, mau ngerokok Kasus gam aja, Muslim yang tutup Musliman sama jadi itu artinya apa Karmanto jadi urusan duniawi mulai rian ngoten mulai zaman Nabi Ibrahim Nabi Muhammad sampai begitu nah, itu sing jadi wong kalah mbek ya Allah, wong mungkiri ya Allah. Cara titahe ya Allah kan sederhana. Ketika Nabi Adam diusir ke swarga, itu istilah Allah kan itu mulai badir Aduh. Wes bagian, wes bagian sing yo musuhan. Kiai bagian musuhan perkara politik, kok tim sukses. Iku musuhan gede-gedean ya Romanto ya. Musuhan gede-gedean kok zaman Ali Muawiyah sampai saling bunuh. Kok musuhan yang psikologis ngene pulau kula ngaten iki. Ning perantauan, nyai tenanan kok dilawan di kiai setempat. Gak kiai kula sebagai orang alim gak kepengen mboten kitman. Mun repot. Dia gak mati. Misalnya kalau kula ngitmai masyarakat beri tenanan. Darah ini saingan di kiai setempat. Gak ngitmai kula dia merosot di dusok kitmanul ilmi. di tengah-tengah ngeten iki setengah-setengah ke intelijen sel. Artinya yura ya rakit mantu ini ini ya wong kan ngoten Artinya nak jadi istihad pun ruwet. Mereka mesti ada pertimbangan. Kalau kang Rumanto misalnya, apa nyai gak ngalim, gak nyai dia yang merasa gak ngamal, udah kurang ngamal bergedo. Tadi tengah-tengah, ini dia pondok kan nyai ini buang lagi sakit istihad, nanti tidak istihad. Lagi masuk, udah ngotot terus banyak, gak ada sempurna. Kalau matur ki ngoten istilah, ya? gombal bertua penting dia gue ya. <laughs> dan sawangane tentangan ngoten lah. Mereka nak mereka daerah ra ada duit, jadi istilah dia tidak ada duit lah gue. Ya. Iku jadi istilah. Tadi kabeh gue akhirnya di kiat kiat istilah ya, gue ruwet. Kok iso pas ya? jadi <laughs> eh, umurnya urip wis ngoten sampai kiamat ki ngoten, wis ora usah di ora usah paham ya dari saat ini mau takik ya. jadi Nabi Ibrahim masih ini asobia jadi asobia ini sing warzuk ahlu minat samarot yang man aman minum billahi wal yomil akhir tapi cara Allah boten cara Allah yora ya Ibrahim nah urusan rezeki wong kafir lah ya ento cuma ngone akhiratnya cuma aturku ila ada bina jadi sing beda no artinya apa kok akhirat atau rasa iki wajar iya kau Ibrahim ku aida menat itu Ismail nalikane ngangkat sapa Ibrahim Ibrahim al qaida yang berapa berapa qaida boro berapa pun pondasi al usus ateksi biro biro asas pondasi awil judura minal bed tak muta'alikun biar bahwa ismail lah ismail ya aku lani tak kebal bina aku laturi nompo dengan naik kita bina sang kita tersambilan tersamilan Robbana do pengiran kita wajal nalan gawe kita ini khali islam karun. laka mari dengan buat al min umatan umat muslimatan kang islam laka mari dengan wa adinalan kula maringi panjenengan wa ari kula aturi mirsakno panjenengan sangka kata aro yuri wa ari kula aturi jenengan naik kita e eh, alimna tegese mulango panjenengan naik kita manasi kana mana manasi kita e saro iya ibadah dina tegese syariat ibadah kita wa haji atau haji waktu bulan kula aturi nobati panjenengan aliyana kita inakan ketawa rahim Rabbana doa Allah wab'at fihim Kulaturi mutus panjinan ing dalam ahli bet rasulan min Rasul sing sangka ahli eh, ini anfusih Wakat aja bawa doa ing dungan Ibrahim bin Muhammad bin kelan lahirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya suwe ingkang mau sapa Rasul alaihi mengatasi umat ayat iki pura pira ayat panjenengan ayat Quran. Wa alimu lan murang sapa Rasul ing ahli bait kita baik kita al hikmah lan hikmah. Wa zaki lan bersihna sapa Rasul ing umat. Ayu tahhiruhu min kita Tegese bersihna sapa Rasul ing umat min asyrik sang Itu tujuannya Nabi yang niku yutahhiruhu min Inna kasar temen panjenengan antara panjenengan kuala asis Dat sing menang al hakim Dat sing bisa Ini